Jadi ini penting kolaborakan. Penting sekali ya. Jadi itu kefiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, solu ala sohibikum dari dawi nabi senajan to aku ranyolati tapi itu kudu tetap dah itu berhenti share. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang Nabi tidak kersonyo nyolati. Terus kota ada ini sahabat bilang ya Rasulullah utangnya mayit ini aku yang nanggung sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Nabi Nabi lagi. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga atau di Ebrono. Tapi saya mending gue sayangnya saya kerang utangi. Kalau termasuk raja cocok nih itu cocok separuh, raja cocok separuh. Gue Nah ampera jalan jeran no gue, nggih. Saya mending nggih sing ngutangi to. botan wong ora jelas-jelas bunga. bengok Nggih. Ibro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Dari tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan. Kira rasa soleh, rasa kecangkeman, dan orang diutang rabu solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti dia jogeman gedeng utang. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ke adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu diutang. Itu Rasulullah. Orang kaya kue diutang asli, nah niku niku asli permanen. Wong akhiri raiso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap dijaminan yang di atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu itu sorosan itu sudah hampir 500 juta, apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari Artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang satu juta. Terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang takut reso nyaur terus naik. Naik buatan, buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Bisa ulang lagi ya konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasek, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua gara-gara kan tidak sem semua orang kan takut merasa kiai top. Sampai gejol-gejol kan, tapi mau rata kok. Ning lu Mas. Engko nang gue, ketop kowe. Ya, <laughs> berker perker kesunatane sing top iku ora. Ora oleh teko, berarti kira teko merosok top. <laughs> Akhirnya jatuh teko mergo wedi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Kulo nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan kiai ada pasul masa juga tapi mun boten Buatan di panitia panitiani NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim, buatan buatan terpanitia ini Jadi buatan yang sponsor ya, orang biasa ketemu ngawur. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia ini mau wangkel perkara ini, wong iki nak jisik, nak waya ono jamaah, tipe bijan ternodeng kita. Wong fasek kan mangkel, gue kalau nanti dibantah kok. Gus, wong iku kurang ajar. Gus nak ono Jumatan tau sumeti merken. Kudune cerita, masjid kula nanti protol gara-gara aku Kok jenengan ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dhewe cerita eleke nak ono jamaah di disetelo dangdut, pokoke mak mau pasang ning juga nak mangkel lho. Lawang soleh itu rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang itu ya ketenangan rano jamaah nih. Terus takmon gue gitu. <laughs> kiai goblok mereka kalau sama saya kan akrab ya karena rata-rata kalau gak murid saya muridnya bapak saya kalau gak muridnya bapak saya muridnya mbak saya jika banyak di sepuh di kawasan saya sama saya hormat ada yang gak muridnya bapak gak muridnya mbak muridnya buyut muridnya Badru Rahman jadi tetap hormat deh. Mana nyai latihan ke Mustafa kesel, Mereka ini buang itu orang hormat sih, jadi kesel. Nah, itu takut ngoten. Jawaban saya begini, Bah, jenengan nak maca solawat, nak ono wong mati kan salate piye? Sisi eling. Ya? Takbir ula, takbir takbiratul ula ya, atau takbiratul ihram kan takbir ula Fatihah, saniyah mau maca solawat. Terus ketiga ini saya masalah. Dongakno mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi adat Indonesia kumpul ujuk suwi salam salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, itu takbir keempat ya langsung Iya Ki Misbah. Kalau nanti makmum Said Ahmad anggota takbir keempat ya langsung. Nah, ini Indonesia bertakbir keempat cek suwi. Ya? Cek suwi to. Yang magelang cek suwi. Malah sing suwi ya. Nak bar keempat ya salah. Ning Mekah ya ngotot, tapi Indonesia bar keempat cek suwi. Ordere piye ra ro kok. Pokoke ngono. Teng desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liyane ra wani. Mergo ya wedi gak pantes bar. <laughs> Kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilahe ngene iki. Nggih Gus, maksudnya seperti ini sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asron. Wajah selawat sitok diwales pangeran sepuluh. Sing tok walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca lah iya jenengan ibadah kok getun. Aku pengen golek ganjaran dhewe. Wah yo ya cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ya ngene, dongamu kan wis donga ngeper. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten. Tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanar donga ngeper. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik, kalau ini mayit jelek. Malah penak atau kira sang hukumi. Pun iki wa walam yatub minta bihi, ya fa amruhu mufawadun lirabi. Wong mati orang tobat ini urusannya jeneng jeneng. Akhirnya bunyi tahlil. Ngerti tak tahu, kok tahlil jadi Gus Pak ahli itu mau kalimat toyibah kan mau sana. mangkola lalai lalai illallah dakhalal Saya kisah kola la aku sing tahlil apa sing mayit sing tahlil berarti sing dakhalal jannah Sing tahlil. Nah, saiki sing maca tahlil ku sing maca seng mau Sing maca lha opo kowe getun maca nang fasik, mau dhewe wis. La ilaha illallah la ilaha takoi. rumah temen mbek main ngatin angin, Jare sapa rumah mayit mikir aku aku lha opo mikir. Begitu juga ke coba selawat, mau selawat siti Sayyidina Muhammad sing wangi lho, sing gamek wong domen menang kabeh lu adat anu sing wangi lho, kim sing adat maklumatika midadak gak sing. oh masoli Abdullah, ya Allah setiap makhluk ketika Nuri udah ya. Kita siapa lu? Kalau buat nanti mimpin ngotot. Perkara ada mau terus menang kafe wah malah repot. Ada sing umum-umum main ben wong iso nirokno. nanti diprotes. Gus, kiki kiai saya ngangil lho jenengan sing angel. aku nasi ngangil kan menang, yo terus ibu ada. Agar saya ngangil kan kiai ini tok saya ngomong liyane apa? menang. Akhirnya aku ganti selawat sing umum main ben ben bareng-bareng kan kejarannya luwe akeh. Tapi nak koyo kiai nyaran Mustafa resiko dagem rapal. <laughs> Nak namaku kang saman, Mas yo nganggo lapat sing terkenal wis. Sing mriku gak apal sopo. Tapi nak kiai iki debutan saya harap nggak gue sing angel-angel dan kesane apa. Tapi nak gue loh keberatan-keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengah kabeh. Menentara mesti ngono mengkritik. Wami lho Mas. Musolli Abdullah Salatil Asadi makhlukati kanuri huda Sayyidina. Mulana Muhammadin terus. Ada ada maklumat kamu ada kalimat. Pokoknya wong tuh ada urun, urun. <laughs> Serepot ini. Jadi kiai ya macam-macam. Mantap sih macam pegat di sekolah sing gampang-gampang. Penting diwaca cowok ngake. Ono sing. Aku dari itu kan bodong. Sudah itu melok torek kawan. La ilaha illallah al-mawjud. Apa maksud? Urutannya mana nih? al mawjud fi kulli maka terus al mazkur fi kulli khan terus ora mustahanan andu fi kulli khan ini kan oh kok oh, sing gampang ini kan edisi gampang atau sing angel gak sing kiai lho gampang aku mana ah, la ilaha illallah al mazkur fi kulli lisan menang kabeh la ilaha illallah rasul Wairu mustahanan anhu Sikulah. Ya. Wong kula nek kiai tem, <laughs> akhir tahlil itu bar bingung. Perkara kok lafat kok aneh kabeh. <laughs> Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono ya iki? Ampun, aku kiai ibu ora iso. <laughs> Mergo tiap daerah itu yo adate budu-budu. Wah, mati ana wong Kalau di pengalaman itu Gus Koyum, Koyum langsung gak pernah lihat kalau itu dari Balukman. Iku bareng dene ape pidato susu mbak ape pidato teng putih. Ngerti nak kiai iku terkenal tadi suwi mergo kalimatnya ku aneh-aneh. Kayak kulo suwun tadi di pulau mawon. Mergo dene susu Terus jak maca kulo kuping telu lha pun nggih terus pidato. Mergo kuwatir nak kiai iku ora barbar. Mergo pas susu lha nak ra susu nggih, Nah, kevia seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kevia ini tidak kita datang karena takut, mangkel lah mayit tunggu semayit gendong ngono kok tak no. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sidik, ngempet-ngempet sidik, tekon yang majelis. Niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan tuh kue gedeng maji, maji. Gedengnya mereka sobo ilangi, gak apa-apa. Kempajen Maya itu lalas yang dicolong ya dunyamu. Masjid yang di imamane itu sini purian kena mercon deh. Wajar uang nak pasang yang desa kan harus parah tenan. Kata desa kulon aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Ada desa-desa dudutan ngoten ora repot. Biasanya langgaru jadi sasaran. Lan kula sayang Mbak Mustofa ki dudutan uangnya kan wabot. Wabot ya ibu nengono dilarak nono, macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi yang saya kayak enggak bujuni orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngedikan yang lunak. Harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak kuwa. Kamu yang hanya melanggar itu hak kuwa. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Gak mau zina lah Pak Afifah. Kayak apa? Jadi bu bujune pamit neng mall karena suaminya mau Afifah disilai mobil ini ATM. Terus boleh demenan, kayak apa mangkal mobil diganggu fasilitas dari suaminya, kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati dicari kamu menzinai istri orang Istri orang pun di kelas kelas kan terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya nyonsewa ada hukum rajam. Thank you.